ثم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح أهل القبور لصاحب هذا البيت وأصوله وفروعه وحواشيه وإلينا معهم الفاتحة أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'mal Oh, sudah dah. Oh. enggak. Okay. Wabtahu ilaihil wasilah Carilah ilaihi kepada Allah Al wasilata wasilah diperintah mencari wasilah dalam bahasa Arab kalau wasilah itu wasilah kalau mencari wasilah tawassalah kalau zaujah itu jodoh kalau mencari jodoh tazawwaja Ilmu itu ilmu kalau mencari ilmu ta'allama barokah itu ya barokah kalau mencari barokah Tabarroka Maka Mencari wasilah Bahasa Arabnya Tawas Tawassala hmm, Tawassul hmm. Jadi tawassul itu mencari wasilah Nah sedang mencari wasilah itu diperintah Wabtahu ilaihil wasilah sangatlah janggal ketika Quran memerintah tawassul sementara ada orang berpendapat mengharamkan tawassul itu sangat janggal ya ya setidak-tidaknya kalau diperintah itu mubahlah setidaknya lek perintah sampai haram yo ya. hmm. berikutnya nge -nge. nge nggih. Eh, Palapaya pelupu itu mencari, menuntut, disertai upaya lahiriah, ikhtiar lahiriah keras, hati ngotot, namanya tolap mutolabah ya, usahanya juga ngotot. Itu tolata. Makanya tuntutan tuntutan itu kesannya kan ngotot. Itu Arabnya mutolabat, tuntutan hidup, mutolabatul hayat. Ya. Kemudian ibtagha tadi itu artinya mencari tapi di sisi lain artinya juga berharap. Ibtigha'a wajila, sama-sama mencari tapi nggak bisa diterjemah menuntut karena mencari yang sekedar hanya berharap itu sifatnya dari bawah ke atas dan agak pasif ada kepasangan sak paring sak paring-paring itu ibtara yabtari ibtiraan nah ridho Allah itu tidak dibahas dengan tolaban liwajhillah tapi ibtiraa wajhillah karena itu nggak bisa dioyok Hmm, kadang nggak diminta pun moro-moro diberi. Ya. Eh, ya, kita hanya bisa nyadong, berharap, berserah diri, bersiap-siap. Itu koyok wong wedok. Nuntut-nuntut, ngoyok-ngoyok nggak boleh, tapi siap aja sudah. Siap menengai eh, tambah enak. kakean umek nggak enak besok kafe aja. Ya? Tapi jadi ngono ya. Bukan Kon tadi hmm. Dalam makna tertentu kita ini hamba ini wedok dan Allah itu sebagai majikan, pemilik, penguasa lanang dalam makna tertentu bukan makna hakiki nah, hamba itu di bawah dan di bawah itu disimbolkan dengan bumi nah ada nasihat di Kuratul Uyun itu ketika akan menikahkan perawannya kuni lahu ardon yakun laki samaan kan begitu menasihati perawannya Dek mari ngono sampean rapi tak rapekno. Tak kandhani yo sampean neng bojomu iku kon dadi bumi. Nek sampean dadi bumi, anda pasor neng misor siap ditanami yo oh, namanya bumi. Maka suamimu akan menjadi langitnya, mengayomi, memberi hujan, memberi rizki dan seterusnya. Nah Allah itu berfungsi memberi, memberi hujan. Kita itu. Nah, korbannya istri istri hmm. kita harus di bawah bisa di atas hmm. Istri memberi menerima tetap <laughs> Lanjut ya. kunilahu lahu yakun laki samaan. Itu. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة doa setelah azan ya Allah berikan wasilah kepada Muhammad berarti kita tawasul dengan Muhammad itu dalam rangka realisasi dari ati Muhammadanil wasilah Berikutnya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti ucapan azan, kecuali hayya 'alas salat, qad salat, terus as-salatu khairum minan naum. Kalau qad salat, aqamahallahu wa atamaha, ma tamatis samawatu wal ardu. As-salatu khairu minan naum sadaqta wa bararta wa ana ala dalika nasyahidin. Terus harokatnya itu eh, sadak bararta itu sebetulnya semakna dengan sadaqta Benar sampean, bagus. Nah, yang berbakti taat itu barro ya biru Fi'il ikut wazan fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Engkau berbakti darorta. Tapi kalau uh, engkau bagus, sadaqah itu fa'ila yaf'alu, fa'alan. Berarti kalau saya boleh usul itu membacanya lebih tepat wabarirta wa ana ala dalika minasyadid karena maknanya Maknanya bukan faroya biru biru waliden itu. Jadi Nabi engkau sodakta, wahai muadzin engkau sodakta dan ya ya benar memang sodakta wabarir wabarirta. Uh, eh, uh, eh, membenarkan, membuktikan itu kalau mutaati nanti tidak faala yafilu tapi afala yufilu Makanya termasuk kebaikan itu wa ibrorul muksin. Iya. Ibror. Jadi kalau ada orang sumpah kita kita penuhi, kita benarkan. Cuma demi Allah saya ini butuh istri. Oh Kita turuti permintaannya itu ibrorul eh, ibror, bukan biru. Eh, supaya mutaati pakai afalaifelu. Tapi kalau barroya biru tanpa af'ali filu itu sudah muta'aji, sudah muta'aji. Nah, karena ini lazim, maka membacanya bukan baro yang ya biru, tapi baro nah, ya baru. Ada ini diskusi tentang harokat. Tapi misalnya, kan jawaban sudah Nih, iya, nih. Iya. Ya, tapi kan hanya sebagian ustaz kita bacanya ngajari muridnya bapak rorta. Karena kalau saya sendiri bapak rorta. Fihi kaulan. Iya. Ya, kalau kita akan ngomong pada muadzin, ya, selamat harorta pada siapa? Kan begitu. Lain kalau sodakta kan lazim. Babarirta juga lazim. Benar sampean, bagus sampean. Saya ikut menyaksikan itu. Wa ana ala dalika minasyahidi Tapi kalau bagus benar sampean, taat sampean, baru yang taat tadi. Taat pada siapa? Um, tapi itu nggak terlalu prinsip. Hanya kalau Ustadz lek iso ngucape bener. Lelek tutup Ustadz salah-salah titik. Senajan bener ya. Senajan bener. Wakil. Wakil. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya lalu setelah azan bersolawatlah padaku ini yang mengamalkan ini hanya masjid-masjid NU setelah azan solawat Allahumma sholli ujian ini ya, setelah azan disuruh bersolawat ya. Lek kon endi dalile? Lah iki dalile. Mari azan selawatan bareng iki dalile. Terus kalau di Riyadus Solihin itu riwayat Muslim juga setelah azan itu ada perintah summa qulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu rasuluhu raditu billahi Rabbah wabil islami dina wabil bi muhammadin Mariah dan maca iku pujian iku ya sunnah Sunnah dalam arti bukan berdasar kias Tapi memang berdasar nas Nas hadis Sunnah gak menang Bila sampai anak sing bid'ah ini ya uh, Gak mikir <laughs> Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Thumma salu lalu mohonkan Allah kepada Allah li untuk saya al wasilah. Itu Allah marbah hadi da'wati tamam wa salatu ati Muhammadanil wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu satu kedudukan tinggi di surga la tambagi li abdin min ibadillah yang mana kedudukan tinggi itu tidak layak diberikan pada seorang pun dari hamba Allah ya nah? eh, apa hanya layak diberikan pada seorang hamba wa arju an akuna anahuwa. dan saya optimis kalau si hamba itu adalah saya sayalah si hamba itu yang tambahi lahul wasi wasilah Nah ini terkait dengan wasilah Membantu hamba menyuangkan kepada Allah Membantu hamba matur kepada Allah Gusti kawula niki dosane kata tapi sering sholawatan cuman sepuro dosane itu namanya kan was, wasilah itu ya, nah. memberi syafa syafaat dan orang yang bisa membantu melobikan kepada Allah itu mesti orang yang kedudukannya sangat tinggi kalau kedudukannya nggak tinggi, nggak bisa membantu kita melobikan Allah itu. Nah, orang yang bisa melobikan itu Muhammad melobikan orang supaya hajatnya dipenuhi, melobikan orang supaya dosanya diampuni. Itu namanya memberi syafaat. Syafaat. Bahasa Arab syafaat itu begitu. Nulungi dalam konteks begitu. Saya katimatur Pak Wali Kota nggak wani. Terus ada sekda bantu saya matur ke Pak Wali Kota itu namanya syafaat pak syafaatan hasanatan falahu ya itu itu e, maksudnya memberi syafaat itu begitu nah yang bisa melobbykan pada Allah itu mesti orang yang paling dekat dengan Allah dan karena Allah itu secara maknawi bukan fisiknya itu zat yang maha tinggi maka yang dekat dengan Allah itu juga manusia yang paling tinggi. Nah, kedudukan yang paling tinggi yang sehingga bisa memberi syafaat itulah namanya wasi wasilah. Nah, kita disuruh eh, wabtahu ilaihil wasilah supaya sampai kepada Allah jaluk tolong kanjeng Nabi. Nah, gitu loh. Faman sa'alali al-wasilah Barang siapa memohonkan untuk saya Wasilah tadi Kedudukan yang paling tinggi itu Halat pasti turun Lahu bagi orang itu As-syafa'atu syafa'at Hadis riwayat Imam Muslim Enggak uh, <clears throat> Nabi itu lek jauh Man syaghalahu dzikri an mas'alati Aqtaituhu afdala ma uqti As-sa'ilin Hadis Hasan riwayat Imam Turmudi Orang banyak zikir, banyak ibadah Sampai nggak sempat jaluk Itu oleh Allah akan diberi lebih banyak Daripada orang yang langsung jaluk Tanpa Dikir-dikir. Iya nah, sebetulnya dikir-dikir amal-amal itu menjadi sarana supaya permintaan kita itu di, dikabulkan. Bahkan nggak sempat minta pun bisa-bisa diberi. Nah, makanya itu dijadikan lantaran supaya doanya lebih istijabah. Sama saja eh, misalnya ada orang ke Abah Mas Duki nggak pernah minta, nggak pernah apa, mendinomi jeti. Tapi nggak pernah minta. Orang ini oleh Abah akan diberi sesuatu lebih berharga, lebih banyak cari pacar santri yang nggak tahu sowan. Gak tahu apa, moro merubah gal ijazah lah. Wo nulis. Sama je. Ngene kota. Jadi pesantren tuh kadang-kadang kaulah barang ini kadang-kadang bukan ngaji lah langsung. Iya. Dan mereka pulang membawa berkah lebih banyak meskipun nggak pernah minta. Jadi itu rok Kutu wanita ya. Oh iya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Kapan? Kapan itu? Dan sama ngebel ke rumah biar dicatat. Kan sama ngebel ke rumah. Dan eh, biar dicatat. Terus acara manten sama itu tanggal berapa? Apa saya mengkias? Tung ini perintah. Lah ya, apa saya mengkias? Nah, saya nggak mengkias ini perintah. Nah, itu kan hanya untuk memudahkan pemahaman. Anda yang nggak paham pun, kita tetap dilakoni. Wong ini perintah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim Oh. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini contoh tawasul dari Nabi. Ini ja'ilahi dorir, ada orang buta soal Nabi Terus meminta Udu'uli an yakshifa basari. Nabi doakan saya supaya mata saya bisa melek. Terus Nabi bilang, eh, in syikta sabarta walakal jannah. Wa in syikta ya na kalau saya mau silahkan sabar aja tetap sakit pijat dan Anda mendapat surga. Tapi kalau mau doa ya silahkan mau sembuh. Terus Nabi murui wudhu setelah wudhu doa ini ini doa tawas tawasul Allahumma inni as'aluka mintanya langsung ke Allah ini wa atawajjahu ilaika hadapkan diri kepadamu ya Allah binabika dengan nabimu enggak dewean enggak ya. lawaran ya. tapi mintanya tetap kepada Allah enggak ada unsur syiriknya binabiyika Muhammadin Nabi Rahman. Dan kalau diarani syirik, ya berarti Nabi murui syirik. Enggak mungkin. Ya Muhammad, ini tawajjah tubika ila Rabbi. Wahai Muhammad, yang ini istighosah. Langsung hitopnya kepada manusia Muhammad. Dalam doa ini, wahai Muhammad, Sungguh kuhadapkan diri denganmu Bersamamu Hadap pada siapa? Ila Rabbi Fi hajati hadihi Terserah sampean Hajati itu ditafsiri apa? <clears throat> Fi hajati hadihi Dalam pemilihan pembantu dekan Fi hajati hadihi Dalam <clears throat> Lituk doli gitu agar hajat itu dipenuhi untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaat Muhammad untuk diri saya. Syafa'ah muka-muka Allah nompo syafaate. Kalau syafa'ah memberi syafaat. Hadis riwayat Turmudi bin Majah Hakim Sahih. <coughs> Eh, Musyafa'ah wong sing ditampa syafaate. Itu bisa juga wong sing dijangkep nih. Iya. Dijangkep nih, dijangkep nih anak eh, dijangkep nih bojone. Jangan menurun, masuk ganjil. Ya berikutnya lagi Ini tiga orang yang tawasul dengan amal itu Sami itu aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul bersabda <clears throat> Sami itu yakul Ini eh, Pas continuous Ya eh, Sami itu mabi pulunya continuous Berarti pas continuous tense. Ketika itu sedang. Saya mendengar ketika itu beliau sedang berbicara. Intalaqa salah satu nafar memang kana qablakum. Ada tiga orang umat sebelum kamu berangkat. Ini berangkat ke hutan. Hatta awahumul mabid. Hingga mereka terpaksa bermalam. hilagorin ke gua. Al-jauh Awa itu laja'a kalau awa alja'a memaksa mereka. Fadakholu mereka pun masuk gua. Fanhadarat gelundung sohratun batu besar minal jabal dari gunung fasadat batu itu menutup alaihim atas mereka al gua Enggak bisa metu dong Fakalu mereka terus diskusi ya innahu la yunjikum min hadis sungguh tidak bisa membebaskan kamu dari batu besar ini illa kecuali anta Allah kalian berdoa bisolihi akmalikum tawasul dengan amal soleh qala rajulun yang satu bilang begini Allahumma innahu kanali li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sungguh aku punya orang tua yang sudah tua renta wa kuntu la aku tidak pernah memberi minum susu qablahuma sebelum orang tua saya ahlan istri wala waladan ini maupun anak nah, anak istri kalah yang kami dahulukan orang tua ini sampean nggak boleh menjadi takwa ya, takut istri tua Ya. Iya. Yang Nabi kan jauh begitu kan. atau ata'atir rijal. Nah, itu di Muhtarul Hadis itu. Eh, Idza ata'atir rijal. Abang eh, sampai di situ tuh kalimatnya pakai halakat. Kan? Eh, atau ata'atir rijal an-nisa halakat. Kan? saking kalah lanang temenan atau ate digawe taknis halakat ya tak taknis rusak wong lanang wedi wong wedok e. halakat halakat kak lanang enggak halaku halakat tuh kembali ke rijal rijal <laughs> eh, di Mukhtarul Ahadis Oh, ya orang. Jamak taksir kan bisa taknis. Itu sangking nemen birul waliden sampai-sampai air susu pun mendahulukan orang tua. Ini ceritanya panjang nanti Riyadu Salihin itu. Terus suatu saat saya itu telat nyari kayu sampai agak kemalaman, sekeran godok susu, Nah, susu matang bapak ibu wis sari. Nah, ngenteni neng sanding lawangi kamar. Meneng. Hati tak gugah ganggu sari ini. Nah, terus tapi anak-anak saya belum minum susu sampai pagi nganyer ngadek dengar be kamar ini. Ya, mendahulukan anak istri enggak mau. Mau mendahulukan orang tua. orang tua sehari sari. Bareng isu-isu wis rada pacan anak-anak kan nangis-nangis rame ning sandinge. Lawang enggak doli sikil-sikil terus wong tuwa tangi. Begitu wong tuwa tangi air susu segera diberikan terus laki ngelateni anak-anak. Anak bojo. Koyo ngene. Iki lanang temenan. Ya pancen wajibe ngene. Lek gak ngono dadi alkoma. Bojomu jaluk gelang, ikutmu jaluk apa di sini di sini buri saya kis abot ya? sing metok solehah teman anak itu sambatnya ibunya Alkomah itu kan begitu. Kulo mboten ridho Nabi. Loro Enggak masalahnya disakiti, dikemplang enggak ternyata. Innahu yuqaddimu zauja zaujatahu alayya. Itu aja. Saya marah. Jasa saya kepada anak saya jauh lebih baik daripada jasa istrinya kepada dia. Istrinya itu ketemu dia kan hanya beberapa tahun itu. Iya, iya. Itu pun dia ngelayani kan karena suaminya memberi belanja. Saya ngelayani anak saya sekian tahun, nggak pernah minta kompensasi apa. Loh, nomor-nomor aku dikalah nih, nggak terima. Nah, itu ceritanya di Irsan. Nah ini begitu Suami yang soleh <laughs> Ojo. <laughs> Ya. Nah, terus setelah itu dia doanya, ya Allah, kalau memang peti saya pada ayah ibu itu jadi amal soleh yang kau terima, mohon favorit anda hadit min hadhis sakhra. Buka satu ini, buka sedikit. Terus yang kedua, nah ini kalimat doanya, masing-masing itu dengan Allahumma in kuntu qad fa'altu dalika ibtigha'a wajhika fafarij anna ma nahnu fi. Ya Allah jika aku lakukan itu semua murni mengharap ridhomu maka bukakan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Fan faraja ya, lalu menjadi buka fi dakwati kulli wahidin pada masing-masing doa orang itu syai'un tapi sedikit aja minha dari batu itu. Wan farajat kulluha dan semua batu buka akibat dakwati salis setelah doa orang yang ketika yang sum lalu mereka keluar berjalan. Nah, orang kedua itu ceritanya ya Allah, saya pernah saya kaya, tetangga saya janda anaknya banyak. Suatu saat malam anaknya kelaparan. Minta ke saya, Mas minta ini ini. Saya mau memberi makanan sambil Asal zaman mau tak gagai tak kumpuli. Terus nggak tega pulang belok anak nangis keluar. Sebagai seorang ibu nggak tega balik mana. Mas saya minta makanan demi Allah anak kami kelaparan. Saya mau memberi pokoknya men mau tak zinai pulang enggak balik mana belok anaknya kelaparan nggak tega. Yang ketiga ini nekat si ibu janda ini. Ya Kumpul apa? Yang penting anak golek panganan. Ini dari dalile wong pelacur kepepet. <laughs> Tulis Pak, tulis. Dalile Joko kepepet. Iya. Dan nah, terus iya, iya, ya, masalahnya tapi dia juga masih ikhtiar terakhir. Ya tawakal pada Allah tafwid pol lek iya masuk ora lek ora masuk ya lek pancen Allah nggak nakdirnya aku dizinoi enggak mungkin tapi tetap ikhtiar kepada manusia mentok bengok dengan Gusti Allah begitu laki-laki itu ngangkangi dia bilang Allah Akbar ittaqillah nah, karena suara itu muncul dari wanita yang terdolimi kepepet tulus dari hati getar dah hatinya laki-laki itu wes langsung lemes sembarangan itu orang itu kalau sudah begitu dijawabi pangeran wadul mabilum itu doa orang yang ditolim Gak cerdas. Lah eh, makanya jadi dalil kebablasan. Masuk Allah Nah, terus akhirnya nggak jadi zina, tapi wanita itu diberi makanan macam-macam. Ya Allah, kalau memang saya nggak jadi zina itu jadi amal soleh, yang kau terima Mohon batu ini dibuka Terus yang terakhir Seorang bos Suatu saat menutup usahanya Buru-buru itu pasangan semua Tinggal satu karena orangnya pergi intinya ini nggak toko-toko Terus duit itu diberikan kambing Diberikan kambing Dingu sampai sapirang-pirang kambing itu Setelah beberapa tahun catat Pak saya minta pesangon saya itu kambing di antara dua gunung itu hampir semua. Lho sama aja ngenyek aku. Aku mek kur njaluk pesangon kutok lapo apa sama sampean kok. ku iku pesangonmu kabeh. Eh ceritanya apa? ini ini ini tak tukokne wedhus. Oh ngono. Wis pengen kabeh aku sitoke enggak njaluk. Ambil semua kami. Hmm. Ya Allah, kalau memang kebaikan saya memberi hak karyawan penuh, nggak ada pun yang saya ambil. Itu menjadi amal soleh. Mohon batu ini. Awal yang paling banyak menjadi korban sehingga Indonesia merdeka itu ya umat Islam rata-rata ya ahlu sunnah dan ulama-ulama kita dan yang ikut membidani lahirnya Indonesia itu ya Mbah Hashim, Mbah Wahab dan ulama-ulama kita itu. Sehingga kalau kita tetap menjaga keutuhan NKRI ini sebetulnya meneruskan warisan jariah Nah, Buyari ini sama dengan Buyari cerai mana. Itu kalau dari aspek historis. Kenapa kita harus tetap menjaga Pancasila itu. Dan jangan main-main dengan ideologi, ideologi kenegaraan. Eh, yang jelas Indonesia itu kalau jaga ideologi Madura nggak gelap. Angkat, angkat, Enggak kelep mesti. Ideologi Jawa enggak mau juga. Nah, ya, sektarian enggak bisa. Ideologi faham, ideologi Wahabi, ideologi agama Kristen, Buddha, Islam pun mesti pecah. Dan ketika itu pecah, yang paling rugi juga Islam sendiri. Eh, Terus hmm, jangan sampai kita dikibuli menjadi Timur Tengah kedua. Eh, sana bobokan oleh Islam kalau sunnah sunni syi'i akhirnya kecil-kecil jadi negara kecil-kecil dan mudah sekali didomino oleh Amerika hmm. Hmm. Ini hmm, barangkali kita tinggal satu-satunya negara yang muslimnya terbanyak dan kuat meskipun rotok membeling-membeling ini gitu. Nah, ini disyukuri hmm. Lebih kamu <laughs> Itu pertimbangan. Cuma yang tak omongi sesuk lah yang macam-macam. Enggak kena diomongi model tak omong paling paling ya. ketemu Hei, kami ini mangan beras Indonesia. Ya, ngombe banyune Indonesia, ngerapi wong wedoke Indonesia. Ya, apa? Eh, ambekan karo kini Indonesia ngising ya Indonesia lalu cintamu hatimu ideologimu loyalitasmu justru anda berikan kepada orang lain apa enggak khianat kalau ideologi hatimu sama berikan orang lain sementara sembarang yang ngambil dari Indonesia ya. akhirnya Indonesia itu mau white hatimu loyalitasmu sama berikan orang lain ini pengkhianatan iya. terbesar. Tapi kurang jelas tadi. hey nya itu deh. Hey, Hizbut Tahrir. hey, gitu. Per, perang calon itu kan sebelum ini Pak. Iya. melestarikan melestarikan <laughs> budaya dan lain-lain ada beberapa poin intinya nasionalisme mengkhianatan mangannya gelem ada nah, eh, ngisinya gelem justru hatinya diberikan orang lain kalau cinta cinta ya, palsu nah, ya munafik, munafik. Paling-paling ono sing lho eh ono polisi ditugasne mati membela RI membela Pancasila syahid apa sangit. Pokok niatnya bener syahid. Enggak sangit. Syahid. Eh, hmm. Syahid jangan kene. Sekakon di polisi. negara Pancasila. Tapi kenyataan Makam para wali ada di Indonesia. Masjid tempat kita sujud ada di Indonesia. Langgar, pondok, panti yatim, tempat kita mendidik, mengembangkan dakwah juga ada di Indonesia ini. Ya, dan anak istri kita juga ada di Indonesia. Kalau kita bela Indonesia sebetulnya bela isinya. Bela ni masjid, bela ni kuburan wali-wali, Bilani pondok-pondok itu mati gugur bilani di Indonesia kan nggak jadi bilani itu yang jadi pertanyaan mati bilani wali sahid baru kan benar jawabnya ya kesahitan kami ekor syahid kesahitan itu Wong cerek kanjeng Nabi mbelani bondoe syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Wa mangkutila nafsihi fahuwa syahid. Wa mangkutila duna ahlihi wa mangkutila duna irdihi fahuwa syahid. Itu eh, di hadis Muslim. Barang siapa mati karena membela hartanya syahid. Mati karena membela istrinya syahid Nek belani bojoe ya, sahid, masa belani kiai enggak sahid. Ini ketorone panjang Pancasila. Tapi di sinilah kita sujud, di sinilah kita dakwah, sinilah kita mendirikan pesantren, enggak di mana-mana. Dan ketika ini berganti label, label Islam sekalipun belum tentu sama Islam tahlilan belum tentu zaman iso mendirikan pesantren. Lele Islam aliran keras ya. Dan dipuyarisme. Nah, jadi aparan oh ojo wedi. KRI ojo wedi. Sahid-sahid wis ya, kan? Nah, yang enggak jadi aparat wani ya. eh, ini tawasul dengan amal. Terus sekarang tabarruk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi mendatangi Mina. Fa'atal jamrata faromaha Lalu Nabi mendatangi jamroh Terus melemar jamroh Thumma ata manzilahu bimina. Lalu Nabi datang ke tendanya juga di Mina situ. Wanaharo dan Nabi berkorban. Kalau sekarang nyembelih dam biasa. Thumma qala lil halak. Selesai korban kan saatnya tak halul kan? Setelah jumroh akobah. Lalu Nabi bilang khut potong ini ambil sebelah kanan sekalian menjadi sunnah kalau cukur itu sunnahnya potong yang sisi kanan dulu wa asyara ila janibil aiman nabi menunjuk ke sisi yang kanan Semal aisar lalu yang sebelah kiri Semaja ja'ala yu'tihin nas langsung nabi bagi-bagi rambut itu kepada para manusia rambutnya nabi untuk jimat dibagi-bagi sahabat muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim yukti itu tidak sekedar memberi tapi juga memberi pada orang banyak berarti membagi eh, tafsirnya yang bawah itu iqsimhu bainan nas eh, tiga baris bawahnya itu loh bagi rambut ini di antara para manusia sama-sama riwayat Imam Bukhari Muslim ini tabarukan dengan rambutnya Nabi dan tidak syirik. Gitu. Berikutnya lagi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia bisyarab Nabi dihaturi unjuan fasyariba minhu Nabi minum sebagian dari minuman itu nggak dihabiskan kadang kiai minum nggak dihabiskan ya, Nabi juga minum nggak dihabiskan wa an ulan di sebelah kanannya ada anak kecil wa an yasari asyaf sebelah kiri ada orang-orang tua kalau sunatnya urut kacang setelah Nabi minum urutan berikutnya sebelah kanan deh. tapi dia anak kecil akhirnya Nabi bilang hei anak kecil ata'danu li an uqtiya haula adakah anda mengizinkan sisa minuman itu tak berikan kepada orang yang lebih tuan sebelah kiri tapi haknya sampean wong sampean sebelah kanan terus anak kecil itu Ibnu Abbas bilang la wallah la usiru ini tabaruk la usiru binasibi minka ahadan anak kecil itu bilang tidak demi Allah saya tidak mengalah tidak mau mengalah dengan jatah saya mingka dari engkau ahadan kepada siapapun pokoknya soal turan keng bandingan, saya nggak akan pernah ngalah ini tabarukan fatallahu lalu nabi meletakkan gelas itu via di tangan anak kecil itu Mutafakun aleh. ini tabaruk dengan sisanya Nabi tidak hurufat tidak syirik tidak hurufat kalau orang lain kan TBC tahayul bid'ah si hurufat yang begini-begini dianggap hurufat ya ngumpulnya rambutnya kiai dianggap hurufat itu yang barokah Berikutnya dakhala alayya dakhala bertamu alayya padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakhala alayya bukan dakhala ala Rasulillah. Fasyariba lalu Nabi minum min fi qirbatin dari cucuknya grifo, dari cucuknya kendi mu'allakotin yang digantung Nabi minumnya kok iman sambil berdiri. Setelah cucunya kendi diemut dengan bibirnya Nabi, tuh saya langsung berdiri, faknya bukan tarohi tapi aku. Langsung saya berdiri ila ke cucuknya kendi itu. Fakotok tuh saya potong cucuknya kendi. Cucuknya kendi yang mambu bibirnya Nabi langsung tak potong tak simpen. Itu, itu enggak sirik itu. Enggak sirik. ya, semuanya dari Allah. Tapi begitu itu enggak sirik, enggak apa-apa. Apa? Bukan dini dewa kan dini yang punya rumah ini. Enggak. Ini Rasul bertamu kan. Hadis sahih Wa ma qata'atha Ummu Sabit memotong cucuknya kendi itu litahfadha mawdi'a fami Rasulillah agar bisa menjaga tempat yang kena bibirnya Rasulullah itu. Joko cek enggak kena lebu. Dibuntel. Wa tatabarraka bih dan dia berharap ngalap baro barokah dengan potongan cucuk kendi. Watasunahu anil ibtihal dan dia jaga jangan sampai kena kotoran. Nah, baru berikutnya kalau di teman-teman Wahabi atau kalau Indonesia mereka menyebut diri Salafi itu eh, salaman bungkuk itu haram ya, kepada Kiai Nyun Sewu bungku itu haram. Dalilnya ini. Qala rajul ada seorang matur ya Rasulullah Ar-rajulu minna yalqa akha aw sadiqah. Ada seorang dari kami ketemu saudaranya atau ketemu temannya. Ayan hanilahu, bolehkah dia membungkuk? membungku saya membungkuk itu. Kalau Nabi bersabda, lah oh jangan." Ini yang dilaksanakan letterlek oleh Wahabi. Nggak boleh bung bungku. Memang Nabi melarang. Apa ya tazimu atau membuntuti terus diikuti. Setelah dekat wa yuqabilu menciumnya salaman haji itu. Ciuman. Nabi dawuh lah, oh jangan. Saya kudu biadi atau meraih tangannya wisofihu dan menjabatnya kalah. nah cukup diraih tangannya berjabat tangan Zaman yang pernah di Saudi kan nggak usah. Nah. Eh, menurut Nabi nggak boleh, monggo Iya, kadang-kadang. Hmm. Yo, lek Saudi nggak patekel. Terus kita kok makai-makai bungkuk-bungkuk segala nyium tangannya kiai segala. Nah, Terus ini ada seorang Yahudi bilang pada temannya, "Idhab bina, ayo budal bareng kami." Ialah Nabi sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataya dua orang Yahudi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu lalu kedua-duanya bertanya Nabi antisai ayatin bayinat tentang sembilan mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat, tangan iso menyala ya nah? kemudian apa wadofati'a wal jarasa wal kumala wadofati'a wad dama'a yati mufas salat di Quran itu sebutkan Nabi apa aja mukjizat Nabi Musa ini ini ini ini ya, ukuran Nabi ukuran Bani Israel kalau ada orang bisa menceritakan itu detail berarti Nabi ya, sebab yang tahu itu mesti Nabi dari wahyu. Kalau bukan Nabi nggak iso ceritoi. Setelah diceritani ternyata nampak apa orang Yahudi itu, oh ini berarti Nabi temenan. Nah, eh, setelah itu eh, apa nashadu annaka ya nabiullah ya dah. lalu dua orang Yahudi itu mencium tangannya Nabi warijlahu mencium kakinya Nabi di atas tadi Kalau seraya berkata nashadu annaka nabiyyun berarti masuk Islam Syahadat Allahnya kan sudah mereka. Allah yang mereka sembah. Kurang satu syahadatur Rasul. Nashadu annaka nabiyun. Masuk Islam mencium tangannya Nabi. Eh, mencium guru. Ini ada dalilnya nyium itu. Jadi nyiumnya kan tidak yang hadir. Ya. Yang Oh, ya mesti yang enggak. Ini apa? eh, kalau nyium kaki ya mesti yang hani. Terus berikut apa? Dilihat dari sohe, apa? Kualitas hadisnya lebih kuat ini kan? Ini. Ya? Soheh kan. Yang atasnya Hasan. Berikutnya lagi Fadanauna naminan Nabi Lalu kami mendekat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Faqabbalna yada Maka kami pun mencium tangannya Kalau itu orang baru masuk Islam Kalau ini eh, Ibnu Umar yang memang lawas Islamnya juga mencium tangannya Nabi. Dan eh, berikutnya ada orang yang kantrit hijrahnya. Namanya Zaid bin Haritha. Setelah beberapa bulan dia pun hijrah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Nah, ketika Zaid datang, Rasul sedang di rumahku kata Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab. Dia mendatangi lalu mengetok bin pintu. Faqama ilaihi Nabi Nabi Nabi bergegas berdiri menuju si Zaid bin Haritha itu. Lama nggak ketemu. Ini kalau orang lama nggak ketemu pergi jauh. Ya curu tahu kau sambil menyeret bajunya. Ini sarung sampai nyeret-nyeret nggak haram, nggak disengaja. Ini kalau LDI wis bid'ah ya. Kudu sak dengku, kudu sak. Ini Nabi sampai nyeret. Ini. Fakta Nakohu Nabi merangkulnya wa dan menciumnya. Salaman haji itu. Nah, dari hadis ini eh, ulama-ulama eh, kita kalau lama nggak ketemu dari pergi jauh itu kita disunahkan rangkulan itu, cium haji itu. Terus dari yang muda kepada yang tua, mantu kepada mertua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, apalagi sepuh itu disunahkan mencium tangan itu. Nah perkara yang atas itu kan ketemu teman. Gitu. Yalqa akhahu au sadiqau. Nah, rumah kamu ya Mas Duki koncomu lah. Oh, iya. <laughs> Nah, lah iya. Iya, iya. Lah kono enggak mikir ngene. Sing mikir kan jenengan paling. Lah iya. Nah, yang eh, ini hadis ketemu teman. Ya mesti oh, dong nggak usah. Nah, ya. Kalau kita diungkap semua terus di nah, gitu bener, NU bener-bener dikandani. Apa Eh, berikutnya tawasul, tawasul lagi ini. Anna Umar kana idza quhidu istasqa bil Abbas. Umar bin Khattab itu dengan para sahabat yang lain kalau sulit hujan maka dia minta hujan bertawasul dengan Abbas sahabat yang tertua Wa Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah sungguh kami minta hujan padamu tawasul dengan nabi. Fatasqina engkau pun memberi hujan pada kami. Nah sekarang wa inna natawassalu ilaika. Sekarang kami tawassul padamu bi ammi nabiyina dengan paman Nabi Ab Abbas. Fasqina berilah hujan kami. Fayus kaum lalu mereka pun diberi hujan riwayat Imam Bukhari Umar bin Khattab dengan para sahabatnya menurut Bukhari tawasul dengan Nabi tawasul dengan abbas. terus kalau disodori hadis ini mereka meniru Ibnu Taimiyah lalu bilang begini loh itu kalau tawasul dengan orang hidup memang boleh jadi ketika Nabi hidup sahabat tawasul dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, yang sepuh itu Abbas, maka mereka tawasul dengan Abbas. Jadi ini menjadi dalil tawasul dengan orang mati nggak boleh, tawasul dengan orang hidup boleh. Tapi mereka nggak konsisten. Buku diterbitkan Saudi yang edisi agak baru, mungkin hajian tahun kemarin ini. Saya baca, itu sudah agak berubah. Ini. Tidak orang hidup secara umum, kalau ada wali hidup, ditawasuli nggak bisa, kecuali jika wali itu ikut datang di di acara doa itu. Di, dipersempit lagi, dipersempit lagi. Ya. Orang yang mencela-mencela nggak usah diikuti. Ya. Dulu pendapatnya asal wali itu hidup, sekarang dipersempit lagi asal wali itu ikut hadir. Aku kapan mana menok? Nah, itu mencela-mencela nggak usah diikuti. Yang kedua, eh, mereka nggak konsisten. Katanya tawasul itu syirik. Dan itu bentuk meminta kepada selain Allah. Kalau tawasul itu syirik, sebetulnya dengan wali urip ya tetap syirik. Wali urip itu kan ya bukan Allah. Kalau tawasul itu tuduh syirik karena alasannya minta kepada selain Allah wali urip itu kan yang bukan Allah. Nah. Jadi kalau konteksnya tawasul itu syirik, wali mati syirik, wali urip ya, ya tetap syirik. Dan menjadi lucu, lek wali urip oleh, lek wali mati nggak oleh. Masa syirik dengan wali urip oleh, syirik dengan wali mati Nah, ini terus tauhid mau jelopong. Enggak kerja sih. Pak Nah, sama-sama mereka menganalisa. Itu tawasul dengan Nabi. Mereka analisa ketika Nabi masih hidup. Tapi kita bantah nggak konsisten tadi. Tawasul eh, ketika Nabi itu maka mereka tawasul dengan apa? Terus disimpulkan lek wali mati kaulah lek wali urip oleh. Ya. Itu kan analisa, belum tentu benar. Kita juga punya analisa. Sebetulnya Umar bin Khattab dan para sahabat itu ingin memberi bayan penjelasan kepada kita. Rek, tawasul itu tidak harus dengan Nabi. Tawasul itu tidak harus dengan orang yang derajatnya paling tinggi. Dengan wali pun bisa. Contohnya tawasul karo Nabi pernah diberi contoh. Tawasul dengan Abbas pernah diberi contoh. Andai Umar nggak pernah tawasul dengan Abbas, bisa-bisa kita itu tawasulnya dengan Nabi Dok. Nggak berani tawasul dengan Wali Songo. Tapi karena Umar pernah tawasul dengan Abbas, kita tawasul dengan Nabi oke, okay. dengan sahabat oke, okay. dengan Wali Songo juga oke. Okay. Eh, Umar itu ingin memberi contoh, ingin memberitahukan kita tawasul Nabi oleh, tawasul sahabat ya oleh, tawasul wali ya oleh. Motivasinya Umar bisa jadi itu bukan karena hidup atau mati. Hmm. Dan kalau analisa ini ada kemungkinan salah, analisa itu juga ada kemungkinan salah. Sesama ada kemungkinan salah, ya sesama supir jangan saling menyalahkan. Aja ngabir-ngabir no. Wong belum tentu. Eh, apalagi musyrik-musyrik. Dan kita itu kalau ada orang nggak tawasul ya nggak apa-apa. Kita nggak menentang. Pengen ini nggak wajib hanya mubah. Cuma aja ngapir-ngapir no. Itu yang kita minta. Nggak tawasul monggo. Tapi aja ngapir-ngapir. Kita lanjut, mari kita selesaikan. Tentunya kita tawasul juga melaksanakan sunnah. Kan? Lah iya melaksanakan sunnah. Nah, terus kalau yang kemarin begitu apa mana abuduhum ilal yuqarribuna ilallahi Nabi memahami ayat itu Orang Wahabi memahami ayat itu Lalu pemahamannya Wahabi dari ayat itu tawasul haram. Nabi juga memahami ayat itu. Akhirnya berdasar hadis-hadis ini Nabi maupun para sahabat membolehkan tawasul. Sama-sama memahami ayat mana butuhum illa liyukaribuna. Akhirnya pemahaman Nabi beda dengan pemahaman orang Wahabi. Kira-kira lebih akurat mana pemahamannya Nabi dengan pemahamannya orang Wahabi? Sama-sama memahami ayat. Kalau nabi saya itu akurat sekali pemahamannya. Kalau nabi ini sampean nggak tahu. Berikutnya ini tabarukan juga bahwasanya Asma Asma itu anaknya Abu Bakar, dulure Aisyah mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatal jaib wal kumain dengan terikat eh, ya, ter apa, terkumpulkan kerah bajunya dikancingin terkancing kerah, kerah bajunya dan lengannya ya, wal farjai dan lubangnya ditutup mungkin Nabi Seto terus cupanya itu dirawati ben enggak apa-apa ini di apa di ikan lebih baji dengan sutra Asal hadis ini ada di riwayat Imam Mus, Muslim Nabi punya itu, Terus Kanat indah Aisyah Dulunya coba itu disimpan di rumah Aisyah Hatta kubidot hingga Aisyah situ Fakobatuha lalu saya ambil katanya Asma coba itu Terus wakana Nabi biasanya Nabi al baswa memakai jubah itu untuk khutbah untuk apa yang baris paling bawah ya al baswa lil wakti Nabi memakai jubah itu untuk menyambut tamu wal jumati dan untuk jum jumatan. Perlakuan sahabat terhadap jubah itu gimana? Fanahnu nagsiluha kami gerucuk jubah itu, kami rendam jubah itu lil mardo untuk orang-orang sakit yustasfa biha berharap kesembuhan lantaran co coba ini musyrik orang ini coba nabi direndang banyu nih tinggi ngobati nah, wong loro Terima Nah itu tidak syirik Itu dilakukan para sahabat Bulul marom halaman 106 Perawinya campuran ini Muslim, Abu Dawud, Bukhari Saling melengkapi Berikutnya lama tuwufi ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik ini. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Ja'abnuh ila Rasulillah. Anaknya sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqtini qamisak." Nabi, gamismu itu berikan saya. Ukafin hufi, saya buat mengkafani ayah saya. Eh, wong munafik lho, Saya kepengin dikafani karo Jubair Nabi. Cek bebas teko ada kubur. Percaya barokah ya. <laughs> Wong munafik. Lele uang anti barokah mungkuli wong Hmm. Nabi pun memberikan jubah itu Iyahu kepada si anak itu Muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim. Ya, disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini tabarukan dengan jubahnya Nabi. Berikutnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastaka yaqra ala nafsi bil muawwida. Nabi itu kalau sakit itu kulhu Allah falak nas itu dia baca sendiri. Wayanfud dan dia tiupkan ke tangan lalu diusap ke seluruh tubuh. Falamastadda waja'u ketika sakitnya semakin parah, semakin keras, kuntu akro alaih kata Aisyah, saya yang baca kuluhu falaknas. Tapi tidak saya usapkan di tangan saya, katanya Aisyah, wa amsah yadi. Aku tiupkan, aku usapkan pada tangannya kanjeng Nanti pada sing maca Aisyah. Iya, iya. Tapi sing pinggir musab tangane Nabi. Nah, sampean, dek tangan gue aja tangan. Hmm. Terus diusap-usap. Apa roja apa karena berharap berkahnya. Aisyah pun sing maca wiritan tapi ngalap barokah tangane Nabi. Sahabat itu percaya barokah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam. Terus ini tawasul dengan asma. Allahumma inni as'aluka bismika tahir tayyibil mubarakil ahabbi ilaika alladhi idha du'ita bi ajabta wa idha su'ilta bi a'taita wa idasturhim tabihi rahimta wa idastufrij tabihi farrajta Ya Allah sungguh aku mohon padamu dengan asma'mu yang suci, yang bagus, yang barokah Yang paling disukai olehmu Yang apabila engkau didoai dengan asma itu Pasti engkau mengijabai Jika engkau diminta dengan asma itu pasti kau beri Jika engkau dimintai rahmat dengan asma itu pasti engkau merahmati jika engkau dimintai solusi dengan asma itu, farrojata pasti engkau pun memberi jalan kelu keluar. Itu terus minta apa? Itu tawasul dengan asma itu bahasanya seperti ini. Terus kadang Nabi begini, Allahumma ini as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta Allahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta apa? Ini. Gitu. Atau ini dibaca oleh Ibnu Taimiyah juga. Ada terbitan Quran, terus belakangnya doa khatam Quran yang itu direkom oleh Ibnu Taimiyah yang cetakan Saudi, nggak terlalu panjang. Itu berdasar hadis antara lain eh, Allahumma inni abin eh, kalau dijamakkan Allahumma inna abiduk wa abnau abidik nawasi nabiyadik maudin fina hukmu adlun fina qadau nas'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au tahu wa fi riwayatin au istaqtarta bihi fi ilmil ghaibi indak ya. Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Asma Allah yang paling agung itu di dua ayat itu loh, ayat kursi. Berarti Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum itu loh, asma asma agung itu. Makanya sebelum berdoa ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah. Wa Fatihati Ali Imran dan permulaan Ali Imran alif lam mim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. al hayyul qayyum itu asma akbar Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. nyuwu itu saya sering pakai. Ya, eh, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Itu <laughs> Itu asma adzam yang asma adzam itu idza tapi fi ajabta wa idza su'ita fihi Terakhir, oh masih dua. Ismullahil adzam ialah alladzi idza du'ya bihi ajaba. Asma Allah yang paling agung yang apabila Allah didoai dengan asma itu pasti mengijabai. Ada di tiga surat surat Baqarah ayat kursi tadi wa Ali Imran ini juga sama dah kan? alif lam itu tadi eh, apa tadi eh, al Hayun qayyum terus toha ya, kan? eh, toha itu yang eh, la ilaha illa ana eh, Budeni wa aqimis salata li eh, tentang tauhid eh, atau yang pakai surat kulhu tadi itu hadis juga. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu alla ilaha illa anta uh, eh, antallahul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufwan. ha, terus minta Ismullahil ladhi idha du'ya bi ajabah wa idha su'ila bi a'ta asma Allah yang kalau dipakai doa mesti dijabai dipakai minta mesti memberi itu doanya Nabi Yunus bin Matius. Eh, Yohanes bin Matius. Yunus bin Matta. Eh, kalau bahasa Latinnya kan Yohanes bin Matius. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam dolimi Nah, itu asma-asma Allah enggih Pokoknya asma azam itu pertama Allah atau kalau bahasan besar ya Allah Akbar. Itu cuma apa? Menang. Ya. Terus konsentrasi penuh. Lalu setelah penuh di titik ini nggak kemana-mana dan nggak ingat apa-apa. Ditarik. Allah Akbar itu dari seluruh sudut badan ini. Bahkan kalau bisa dibayangkan semua rambut itu di ujungnya ada Allah Akbar semua mata, mata tangan, trici pori-pori semua terlakar. Pelan-pelan tarik ke dalam sampai hati yang paling dalam. Udah. Ketika Allah Akbar ngumpul di sini semua sambil tarik nafas ya. Diam sebentar, terus dikeluarkan. Itu insya Allah enggak kita bawa uang nggak bisa. Hmm. mentang, disaduk mentang. Eh. Lembu segelan. Kau sama Saya mendapat warisan itu dari Mbah Kasan Besari, cuma pas saya sering pindah itu hilang. Ini eh, kira-kira ada sepuluhan tahun yang lalu itu ada pokok termasuk keturunannya itu entah turun ke berapa. Tahu-tahu Kurma membawa kertas lawas itu. Kira-kira itu. gambarnya orang apa? Ini terus ada keterangannya di bawahnya pegon Jowo. Jadi bagaimana mewiritkan memasukkan Allah Akbar. Tak simpen terus sering pindah. Gitu. Bukan fotokopian, bukan. Iya. Kertas lawas wis jelek iki. Apa? ini. Iya, menurut. Saya nggak tahu juga moro-moro dia ngantar ke rumah terus memberi itu. Terus diwai keris itu kira-kira limang senti. Kerisnya dua. Yo iya, hilang. Tak teleh nih sorambe terus apa sama cincin itu cincin terus sitok tak lainnya mabuk si mbun dijalu wong Iku nak Ya, Tawasul itu intinya mintanya langsung ke kepada Allah. Lah minta itu ada kalanya yang lawaran. Ya Allah, aku jaluk. Ada kalanya yang berbekal. Ya Allah, bekal salawat seribu kali. Saya, saya mohon ini. Ya Allah, dengan dibaringi syafaat NabiMu kami mohon ini. Ya Allah, dengan disertai karomah para para walimu kami mohon ini. Dan semuanya minta kepada Allah. Tidak ada unsur kemusyrikan. Tawasul dengan amal monggo Dengan Nabi monggo Dengan wali monggo Dengan asma Allah juga monggo Saya kira tawasul beres